Taib. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan al-qa'idatu ats-tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Allati usi nafsi biha wa ikhwani, yang aku wasiatkan pada diriku dan pada saudara-saudaraku hiya an nakuna ma'al ulama'il kibar al-ma'rufin bid-difa' 'anid da'wati as-salafiyyah wadh 'anha wadh-dhabb 'an hayadhiha wa bir-radd 'ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah yaitu hendaklah kita senantiasa bersama dengan ulama kibar yang ma'ruf dalam membela dakwah salafiyah dan gigi mempertahankan dakwah salafiyah tersebut Naam, dalam kemurniannya dan senantiasa membantah ahlul ahwa wal bidah. Nah, ini kaidah yang ketiga. Kita harus mengetahui ulama-ulama kibar yang ma'ruf. Nah, ini juga ada subhat sebagian mereka tidak ada dalil untuk harus kembali ke ulama kibar. Padahal dalilnya akan disebutkan setelah ini. Nah, Perbedaan ulama kibar nam dengan Cara tadawul Estafet dari lisan ke lisan Dari pengalaman ilmiahnya Dari pujian-pujian ulama yang lainnya Sehingga dia kemudian dikenal Bahwa dia adalah ulama kibar Nam, Dan ini ma'ruf di kalangan ulama Dengan menyebut kib, ulama kibar al-allamah sehingga sebagian ulama yang disandarkan padanya kibar atau allama dia tidak ingin, tidak mau. Naam, dan menyangka itu adalah suatu lafat yang zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini menunjukkan mereka memahami bahwa di sana memang ada ulama-ulama kibar. Dan ini ma'ruf dalam ilmu hadis, al-muhaddithin. Naam, kibarut tabi'in, awsatut tabi'in, sigharut tabi'in kibarus sahaba, ausatus sahaba, sigarus sahaba, pembesar sahabat yang pertengahan, yang kecil. Tabi'in juga demikian, ini ma'ruf. Naam. Di sana ada lagi subuhat yang menyatakan tidak harus mengembalikan kepada kibarul ulama. Memang tidak harus. Tapi ini adalah suatu ucapan yang telah dijelaskan disebutkan oleh para ulama khususnya dalam perkara-perkara nawazil dalam perkara-perkara kontemporer yang berhubungan dengan keamanan Naam, rasa takut itu mengembalikan kepada ulama kibar. bifadlillahi taala yujadu fi kulli asr ulama kibar, fanahnu fi asrina hadha kasyikh Al-Albani wa syikh bin Baz wa syikh Ibn Uthaymin rah rahmatullah alaihim jami'an Syekh Mukbil wa Syekh Najmi rahmatan rahmatullah alaihim jami'an dengan keutamaan Allah didapati pada setiap zaman ulama-ulama besar dan kita di zaman sekarang ini Syekh Al-Albani Syekh Bin Baz Syekh Ibn Uthaymin Syekh Mukbil Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah semua mereka adalah ulama besar Naam Wakada ikhwanuhum Syekh Rabi' Al-Madkhali. Demikian pula saudara-saudara mereka. Syekh Rabi' Al-Madkhali. Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh Zaid Al-Madkhali. Syekh Saleh Suhaimi. Syekh Abdul Musin Al-Abbad. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Wa nahwuhum. Wa nahwuhum. Naam. Dan selain dari mereka. Ini ulama-ulama yang mu'tabar. Naam. Yang diakui sebagai ulama ahlus sunnah salafi fanaltafu haula haulail ulama al-kibar maka kita berkumpul di sekitar mereka para ulama al-kibar wa na'lamu anna al-haqq ma'ahum dan kita tahu al-haq bersama mereka biiznillah nah jadi kalau ada yang menyatakan ya jangan taklid dengan ulama bukankah kalau ulama mengajarkan kita kalau suatu permasalahan kita lihat dalilnya jangan lihat ulamanya lihat dalilnya iya Nah, dia tidak mampu mengkompromikan. Ya, dengan pernyataan ulama bahwa ulama itu dikenal sebagai ulama karena al-haq ma'ahum, karena kebenaran yang ada pada mereka. Sehingga dijadikan dijadikan sebagai ikutan. Jadi sudah mumarosah, sudah melalui perjalanan yang panjang, pengalaman yang banyak. Naam, direkomendasi oleh ulama dalam fan bidangnya, kekhususannya sehingga hak itu sehingga dia dikenal sebagai ulama karena kebenaran yang ada pada eh, padanya sehingga diikuti mereka itu. Naam. Kalau mau mencoba masing-masing mengolah dengan dalil dengan pribadinya masing-masing, lah ini kacau. Jelas kacau. Karena fuhum berbeda-beda pemahaman orang. Naam, si A memahami demikian, si B demikian, si C demikian. Akhirnya muncul berbagai perbedaan Kenapa? Karena tidak mengembalikan kepada olahannya ulama yang mutakhassis di fihadal fan. Naam. Coba kita bisa bayangkan ikhwan fiddin. Ini ingin saya mendekatkan logika kita, pemahaman kita. Ya. Ambil satu contoh dalam permasalahan Said Kutub. Said Kutub muttafaq disepakati. Tapi di sana disepakati tentang kesesatannya. Ya, Naam atau Muhammad Abdu. Naam. Dan amsaluhuma. Kalau kita mengolah sendiri ya, lalu pas kita dapatkan ulama yang mengaku ahlu sunnah membela ya, Sayyid Kutub membela Muhammad Abdu apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Perpecahan pertikaian, tafarruq. Tapi coba antum kembalikan kepada ulama yang mutakhassis fi hadal fan, yang punya kekhususan dan khibrah pengalaman yang jauh menembus. Naam, tentang Said Kutub. Ya, maka akan hilang perselisihan. Selesai. Karena kita serahkan olahannya kepada siapa? Kepada ulama yang mutafannin, yang punya keahlian khusus dalam bidang itu, yaitu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah atau murid-muridnya yang membahas itu atau Syekh Mukbil demikian pula. Dan itu saya persaksikan langsung, saya mendengarkan langsung bukan persaksikan, mendengarkan langsung di satu kaset saya yang terjadi liko jalsa antara Syekh Al-Imam Ibn Uthaymin dan Syekh Rabi. Duduk bersama Syekh Ibn Uthaymin berbicara. Naam. Lalu kemudian beliau menjelaskan masail ilmu, masalah-masalah ilmu, tetapi ada sedikit yang bisa dibawa beberapa kemungkinan dari ucapan Ibnu Uthaymin, Ya, Hafidh uh, rahimahullah. Akhirnya tiba giliran Syekh Robi, beliau berbicara dengan sopan dengan dengan tidak mengurangi kewibawaan dan kemuliaan Syekh Uthaymin dan meminta maaf terlebih dahulu dan mengakui dirinya sebagai yang lebih rendah daripada Syekh Utsaimin kemudian meluruskan apa yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin waktu itu tentang Said Kutub lalu kemudian Syekh Utsaimin kembali berbicara dan menyatakan tentang Said Kutub ana ma saya tidak baca tentang Said Kutub itu ini lafaz dari Imam Ibn Utsaimin saya tidak bahas dan tidak baca tentang Said Kutub kalau antum mau tahu tentang Said Kutub Pergilah kepada dua orang. Salah satunya adalah Syekh Robi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Coba kita lihat ikhwan. Kalau sekarang orang mau sok pahlawan ya, mengolah sendiri lalu kemudian dia dapat uh, istimbat dari Syekh Utsaimin. Oh, Syekh Utsaimin tidak berkata tentang Syekh Kutub. Imam Ibnu Utsaimin tidak berkata tentang Syekh Kutub. Syekh Bin tidak berkata tentang Syekh Kutub. Tetapi Syekh Robi berkata, sementara Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Bin Bas lebih kibar daripada Syekh Robi. Kalau begitu Syekh Robi salah. Iya. Apakah begitu ahlus sunnah? Apakah begitu manhaj ahlus sunnah? Jelas tidak ikhwan. Ya. Nah, di sini pentingnya untuk kita merujuk kepada ulama yang tak khusus dalam bidangnya tersebut. Naam. Kembalikan kepada mereka karena mereka juga orang-orang yang direkomendasi oleh orang-orang besar ini tadi. Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin, Imam Al Albani merekomendasi ya Syekh Rabi dan akan disebutkan pada kaidah yang berikutnya nanti oleh penulis Syekh Ahmad Bazmul hafidahullah taala. Nah, ini penting sekali untuk kita bacakan ikhwani fiddin sebagai pondasi bagi kita prinsip pegangan untuk kemudian kita tidak menyimpang. Ini penting. Naam. Kalau antum menyatakan yang penting akidahnya ahlu Usama bin Laden akidahnya ahlu sunnah. Naam. Abdurrahman Abdul Khalik. Uh, ah, Adnan Al-Ur. Kemudian siapa lagi? Salman Al-Auda, Safar Hawali. Mereka mengikrarkan tauhid, tiga jenis tauhid. Rububiyah, uluhiyah dan membantah syirik. Ya. Tapi apakah antum mau bersama dengan mereka? Yang para ulama telah berbicara tentang mereka dan tidak sedikit ulama yang mentabdi' Abdurrahman Abdul Khalik Ahlul Bidah Mubtadi' karena dia menambah tauhid hakimiyah lalu kemudian merinci apa maksud dari tauhid hakimiyah itu dan ini dikerarkan oleh golongan wahda islamiyah yang di tengah-tengah kita banyak wahda islamiyah itakillah Nah, yang masih mentokohkan orang-orang ini. Berarti kita sama dengan wahda. Khalas. Us ahlu sunnah, akidahnya sama. Begitu. Naam, fadl. Akan rusak, akan kabur manhaj ahlu sunnah kalau kita tidak membacakan, kalau kita tidak menerangkan kaidah-kaidah yang seperti ini, khwani fiddin azakumullah. Terus apa? Akibat yang ditimbulkan lama lama kelamaan waktu demi waktu juga akan merongrong nanti akidah kita tadi yang asalnya kita menyatakan yang penting akidahnya yang penting akidahnya ternyata akidahnya juga ujungnya rusak Naam. Ini yang terjadi pada siapa? Adnan Al-Ur Ali Hasan Al-Halabi yang disebutkan oleh Syekh Rabi dalam membantah tulisan Ibra Dr. Ibrahim Ar-Rahili. Naam, yang banyak menyebutkan uh, manhaj lalu kemudian terjadi kecacat dan mencacatkan menyebabkan salah fahamnya mad'u salafiyin. Syekh Rabi harus menulis. Naam, dan di situ Syekh Rabi diantaranya menukil ya tentang bagaimana Abdul Hasan dan Ali Hasan di dalam membela ya sebagian akidah daripada Mu'tazilah dan Jahmiyah. Naam, Mu'tazilah dan Jahmiyah naudzubillah. Padahal dengan lisannya Syekh Ali Hasan menyatakan kafir orang-orang yang bermanat Jahmiyah. Lisannya, tapi amalannya dia membela orang-orang yang berakidah Jahmiyah dan disebutkan oleh Syekh Rabi Hafidahullah dalam bantahan tersebut bersama dengan nama kitabnya. Subhanallah. Ini bahayanya ikhwani fiddin azakumullah. Pentingnya belajar manhaj. Pentingnya kemana kita harus merujuk. Mengetahui kaidah-kaidah. Nah, kemudian kata beliau, kama kala Ibu Abdullah bin Mas'ud Nah, kita tahu bahwa al-haq itu bersama dengan para ulama-ulama kibar tadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud sahabat ridwan radhiyallahu anhu. Aw anhuma, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa numanaihim fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim dari pembesar-pembesar mereka. Kita lihat dari pembesar-pembesar mereka. Ini dalil ucapan sahabat. Naam. Dan dari orang-orang yang amanahnya di antara mereka. Apabila mereka mulai mengambil ilmu dari orang-orang yang kecilnya mereka dan orang-orang yang jeleknya dari mereka halaku, mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Iya, kalau ada kibar ya, lalu kemudian mereka merumuskan suatu masalah, kita lebih memilih yang sigor. Ya. Memilih yang sigor dalam masalah-masalah yang berhub masalah yang pelik yang butuh rumusan. Naam, butuh jalsa. Tetap saja kita memilih yang sigor. Halaku. Dan itu yang terjadi. Tunggu kehancurannya. Tunggu kerusakannya. Dan fitnah hajuri ini inilah yang terjadi sekarang. Mereka tinggalkan akabir, mereka menuju kepada asogir ulama-ulama yang masih junior kita katakan yang masih sigor mereka menuju ke situ dan meninggalkan yang akabir pembesar-pembesar ulama apa yang terjadi ikhwan fitnah wal fitan wal fitan terus berlangsung dan kita tidak tahu sampai mana di ujungnya nanti Allahu akbar nasallallahu Assalamu wal afiyah Nah, mudah-mudahan tiga kaidah yang sementara ini Nah, dapat membekali diri kita